suudon terhadap orang lain. Dulu saya pernah melakukan kesalahan terhadap suami saya. Akibat suatu kesalahan, saya itu, suami saya selalu suudon kepada saya. Kalau saya melakukan aktivitas apapun, jadi bagaimana caranya saya menghadapi suami agar tidak suudon terus sama saya? Mohon maaf. Memang itulah, kadang-kadang hati kalau sudah terlanjur rusak. Misalnya seorang suami menemukan istrinya melakukan satu kelasan pelanggaran. Bisa saja terbayang di benaknya, istriku akan melakukan itu lagi. Bagaimana agar suami itu akan hilang suudonnya? Berubah. Tobat yang sesungguhnya. Artinya kegiatan sesuatu yang menjadikan sebab suami suudon kita hindari. Kalau dulu pelanggaran seorang istri gara-gara HP, mulai hari ini saya tidak akan bersentuhan dengan HP. Kalau suami dulu suudon di saat saya berteman dengan si A, si B, maka saya tidak boleh berteman dia. Jadi kita berusaha untuk meng menghapus dengan meyakinkan kepada sang suami. Dulu pelanggarannya apa sih? Mohon maaf, mungkin pelanggarannya adalah seorang istri yang naudzubillah perempuan yang yang hina SMS-an dengan laki-laki dan sebagainya. Ya sekarang mulai dari ini berjanji aku tidak akan melakukan itu lagi dan memang pengabdian ke suami lebih bagus dan sebagainya. Dan kita jaga urusan dengan laki-laki jaga, mulai mata dijaga, beliau jaga sampai suami ngomong begini, subhanallah, dulu istriku begitu, tapi sekarang begini. Jadi merubah hati. Sebab yang namanya percaya itu adalah harus dibangun perlahan. Sebab kalau sudah tidak percaya kadang-kadang susah. Dan naudzubillah memang ada manusia kerjanya suudon terus suami istri suudon terus suudon terus itu juga tidak dibenarkan. Maka suudon ini adalah satu kesalahan biarpun itu benar. Suudon. Maka paling bagus adalah bertanya. Dalam koidah berumah tangga, tolonglah jika Anda punya sesuatu kejanggalan kepada suami atau istri, jangan menuduh. Sebab kalau menuduh itu menyakitkan dan di saat seseorang dituduh dia akan membuat reaksi yang kadang tidak baik. Tapi paling baik membuka komunikasi adalah bertanya. Berbeda loh menuduh dengan ber, bertanya. Kalau seorang suami atau seorang istri curiga kepada suaminya, jangan dikatakan kamu ke sana ya, itu menuduh, menuduh, dia akan marah. Tinggal bertanya, "Abang dari mana?" Kalau diberkata "Dari masjid." Jawabnya apa? Ini kadang-kadang seorang istri ini nggak mau nggak mau paham. Dibilang dari masjid marah-marah. Masjid gombal. Gimana? Terus maunya kemana? Mestinya kalau masjid alhamdulillah Lelah. Jadi kadang-kadang oh, masjid apaan? nun? Jadi tanya, dijawab begitu. Ini bagaimana ini? Jadi kalau anda bertanya kepada suami, dijawab yang baik, Alhamdulillah, tapis itu seudon. Cuman kadang ngomong, enggak, tadi saya ketemu di sana. Ya orang ke masjid kan bisa saja ke sana beli permen buat ente tadi. Ini buat kamu, saya belikan permen. Oh, terlalu saya seudon kirain mampir ke warung sana mau ngapain makanya jangan mudah suudon para istri banyak suudon sini ya, tidak di sini enggak insya Allah. Jadi kalau tanya itu dijawab yang benar enggak mau, maunya dijawab yang jelek. Iya, saya tadi ketemu perempuan sana, mau gitu. Ya enggak kan? Kalau jawab yang baik, alhamdulillah baik. Jadi dalam kaidah berkomunikasi bertanyalah. Ia akan menjawab. Jangan kau tuduh, dia akan membantah. Hati-hati. Kalau dituduh akan kecewa dan bantah. Tapi kau bertanya baik. Dan ini kaidah juga kepada anak dan sebagainya. Kamu ke sana ya? Kecewa. Dari mana sayang? Dari sini Umi. Kalau nggak jawabnya benar, berarti tahu itu aja jelek. Kalau ternyata dia terbukti ke sana, tinggal pelan-pelan. Pokoknya Umi tidak seneng loh ya kalau kamu pergi ke tempat gini gini gini gini gini gini. Dia akan terdidik nanti. Kadang sore ibu juga kuat gombal, bohong kamu bukan ke sana, tapi ke sini ya. Ini bagaimana ibu ini tanya? Jadi perlu ada kaidah-kaidah komunikasi ya dan itu yang menghadirkan menjadikan kepercayaan itu muncul. Eh, seudon jangan tidak boleh seudon kepada manusia walaupun ada tanda-tanda kita baikkan tanyakan maka nanti akan ada jawaban tapi jika anda menuduh namanya seudon yang ada adalah reaksi yang kadang membahayakan kepada diri kita sendiri anda ngomong saya tidak ngapa-ngapain juga dituduh mending ngapain sekalian nah, ini bisa gitu kan ini kadang muncul pada orang nggak ngapa-ngapain juga dituduh mending ngapain atau ngapain itu apa pokoknya itu ada-ada orang begitu jadi perlu komunikasi yang baik wahai para ibu bapak, komunikasi yang baik.